Al-haud ini telaga yang Allah persiapkan untuk Rasulullah SAW dan umatnya. Dikatakan oleh Syekh Al-Muallif wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wal haud alladhi akramahu Allah taala bihi ghiyatan li ummatihi haqqun. Kata beliau bahwa telaga haud yang Allah muliakan nabinya dengannya dan juga sebagai kebanggaan dan kemuliaan bagi umatnya adalah hak. Ini benar-benar adanya. Dengan riwayat yang pasti. Diriwayatkan dengan mutawatir. Maka tidak perlu ditanyakan sahih atau tidak sahih. Di atasnya sahih, mutawatir. Maka beliau menyatakan dengan kalimat hak. Itu sudah cukup. Sangat jelas bahwa telaga haud adalah hak. Sedangkan anak kalimat atau jumlah mu'taridah disebutkan alladhi akramahu Allah taala bihi ghiyatan li ummati yaitu telaga yang Allah persiapkan untuk memuliakan nabinya dan sebagai kebanggaan bagi umatnya berkata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarahnya qal al-ahadithul waridah fi dzikril haudhi tablu hadd tawatur bahwa riwayat-riwayat hadis-hadis yang tersebut atau yang disebutkan dalam masalah telaga haud mencapai derajat mutawatir rawaha min sahabati bid'un wa thalathuna sahabiyan diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in lebih dari 30 sahabat. Bid'un wa thalathun artinya 30 sekian para sahabat. Bid'ah ya ini lebih dari 3 kurang dari 10. Ya ini 30 sekian sahabat. Bayangkan kalau sudah 30 sekian sahabat meriwayatkan tentang telaga haud dari Nabi, dan yang menerima dari sahabat bukan satu. Biasanya sahabat memiliki murid-murid lebih dari satu, sekian orang. Maka yang meriwayatkan yang berikutnya lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Hingga Hinggalah tuhsa adadur ruwat. Tidak terhitung jumlah para perawi-perawi yang meriwayatkan tentang berita adanya telaga haud yang Allah persiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. استقصى طرقها turuqaha الشيخ Syekh Imaduddin Ibn كثير. Dan telah ditelusuri semua jalan-jalannya, riwayat-riwayatnya oleh Syekh kami, kata muallif, berarti Syekhnya Asyarih. Syekh kami Imaduddin Ibn Katsir. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dan telah ditelusuri, dikumpulkan semua jalan-jalannya, semua riwayat-riwayatnya oleh guruku syekhku yaitu Imaduddin Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir yaitu dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Nama kitabnya Al-Bidayah permulaan wal bidah wal nihayah dan terakhir. Apa itu? Berarti judulnya. Dari awal sampai akhir. Karena memang waktu itu disuruh oleh khalifah di zamannya tulis sejarah kehidupan manusia dari awal sampai akhir masa. Ulama disuruh oleh khalifahnya, oleh Amirul Mukminin. Maka sami'na Allah taala. Tentunya apa yang diketahui. Apa yang tidak diketahui tentunya tidak akan ditulis tanpa ilmu. Maka dibahas dari mulai awal penciptaan Adam. Dari mulai awal Allah menciptakan Adam. Sampai akhirat berarti sejarahnya lengkap dari bidayah sampai nihayah. Maka nihayah pada ujung akhir kita beliau membahas tentang hari akhir sampai telaga Hau. Dikumpulkan oleh Ibnu semua riwayat-riwayat dan jalan-jalan tentang telaga Hau. Begitu cara beliau membahas sejarah. Bukan katanya dan katanya, tetapi dengan riwayat, asar, hadis, hadis, sehingga bisa dibayangkan kalau itu masalah telaga haud saja dikumpulkan seluruh riwayat, apalagi masalah-masalah lainnya. Dan juga masalah-masalah sejarah dari awalnya. Maka Allah sehingga kita beliau menjadi sekian jilid. Yang paling simpel cetakannya delapan jilid. Yang lebih banyak, atau lebih banyak jilidnya karena cetakannya berbeda lebih banyak lagi. Nah, Khonibillah kaum muslimin yang saya hormati. Kata Ibn Abdul Aziz bahwa sudah ditelusuri semua jalan-jalannya riwayat-riwayatnya oleh syekh kami yaitu Ibnu Katsir rahimahullah taghammadahu Allah bi rahmatihi semoga Allah meliputi beliau dengan rahmatnya fi akhir tarikhil kabir di akhir sejarah beliau yang kebir, sejarah besar beliau, kitab besar beliau. Al-Musamma bil Bidayah wan Nihayah. Yang diberi nama Bidayah wan Nihayah. <clears throat> Faminha marawahul Bukhari. Di antaranya apa yang diriwayatkan dalam kitab yang tersahihnya, yakni riwayat yang tersahihnya, yaitu riwayat Bukhari rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala bahwasanya diriwayatkan dari Anas bin Malik dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Inna qadra haudi kama baina ailah ila sana'a. Sesungguhnya kadar luasnya telaga haudku nanti adalah seperti jarak antara Ailah ke Sana'a. Minal Yaman. Itu dari ujung ke ujung Ya. Berarti telaga beliau hampir seperti satu negara. Wa inna fihi minal abariq. Ka'ada di nujumis sama. Dan bahwasanya pada telaga haut tersebut ada sejumlah gayung-gayung abariq bentuk jamak dari ibriq Ka'ada di nujumis sama sejumlah seperti jumlahnya bintang di langit. <clears throat> Wa anhu Dan juga diriwayatkan masih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam قال لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك Oh Muslim. Diriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pada salah satu hadisnya disebutkan Rasulullah bersabda La yaridanna alayya sungguh akan masuk menemui aku sejumlah manusia min ashabi dari sahabat-sahabatku. Ini karena kelanjutan tentang telaga Haud tentunya kalimat la yaridanna Tentunya ilal haul. Layaridanna urud maknanya masuk. Dan sungguh pasti akan masuk ke telaga tersebut bersamaku. Nasun min ashabi. Manusia-manusia dari sahabat-sahabatku. Hatta ida araftuhum. Hingga ketika aku melihat sebagian mereka. Uktuli juduni dihalangi tidak boleh memasuki telaga tersebut dihalangi dari aku. Uqtul juduni dihalangi dari aku, tidak boleh menemui aku. Fa'aqulu ashabi, maka aku katakan mereka adalah sahabat-sahabatku. Dan sohbah di samping maknanya teman sebagaimana yang kita pahami, sohbah juga bermakna seorang yang berada di tempat yang sama. Berada di tempat yang sama. Bahkan tempat yang sama bisa tempat yang sama dengan agama yang sama ataupun tempat yang sama dengan agama yang berbeda. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Walid ibn Mughirah al-Kafir dengan kalimat wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah sahabat kalian ini gila. Apakah Rasulullah sahabatnya Walid bin Mughirah yang kafir? Tidak. Wa masahibukum bimajnun maknanya tidaklah sahabat kalian yang ada tempat kalian bersama kalian ini gila. Itu maknanya. Sehingga yang dimaksud di sini adalah bukan sahabat bermakna sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ma'rufin, yang dikenal dengan kullu sahabat udul. Semua sahabat adil. Semua sahabat terpercaya, semua sahabat thiqah, semua sahabat radhiyallahu taala anhum dijamin dengan jannah. Sehingga kalimat ini menjadi iskal, menjadi permasalahan di kalangan beberapa orang. Apalagi di kalangan orang-orang yang fi qulubihim maradun, yang di dalam hatinya ada penyakit seperti Syiah Rafidhah. Langsung menyatakan ini dalil bahwa para sahabat itu sebagian mereka murtad. Kenapa lihat kalimat berikutnya? Ketika Rasulullah menyatakan, aku lu ashabi mereka itu sahabat-sahabatku. Fayaqulu la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Syiah langsung memahami berarti para sahabat yang hebat-hebat itu. Setelah Rasulullah wafat, mereka murtad semua. Dan dihalau tidak boleh memasuki telaga hau. Kata Syiah Rasulullah. Tetapi Sunnah menyatakan yang dimaksud tentunya yang murtad. Siapa yang murtad? Yaitu Arab. Orang-orang Arabi Badui yang mereka masuk Islam di zaman Rasulullah SAW dan tentunya berarti termasuk hukumnya ketika itu adalah bersama Rasulullah SAW di agama beliau. Setelah Rasulullah wafat, murtad. Siapa di antaranya? Banu Hanifah. Yang tidak mau bayar zakat dan menyatakan untuk apa yang membayar zakat setelah Rasulullah wafat. Ini diperangi oleh Abu Bakar Siddiq dan para sahabatnya sebagai murtaddi. Dan ditulis dalam sejarah perangnya dengan harbur riddah. Harbur riddah artinya perang melawan murtaddi. Baik, sehingga wajar kalimat ini. pak kulu ashabi. Kemudian dikatakan, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan. Bahkan lebih-lebih lagi, lebih jelas lagi, dalam beberapa riwayat, yang disebutkan tidak dengan kalimat ashabi, tetapi dengan kalimat innahum ummati. Mereka adalah umatku. Dari mana Rasulullah SAW tahu bahwa mereka adalah umat beliau? Kata para ulama, Rasulullah tahu umatnya dari ciri-cirinya. Walaupun nggak pernah ketemu. Ketika kamu nanti dibangkitkan di sana, Rasulullah akan tahu kamu itu umat beliau. Min aina? Nah, dari hurran muhajjalin min atharil wudu bahwa mereka umat Rasulullah SAW akan dilihat nanti yuda'auna yaumal qiyamah akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan hurran muhajjalin dalam keadaan putih wajahnya dan putih tangan-tangan dan kaki-kakinya min atharil wudu dari bekas-bekas wudu maka ketika ada umat yang dihalau tidak boleh masuk telaga haud dalam keadaan ada ciri-ciri salatnya maka Rasul mengatakan innahum ummati. Mereka umatku. Mereka umatku. Ternyata dikatakan oleh yang menyatakan ketika itu apakah Allah langsung ataupun malaikat yang diperintahkan oleh Allah fayaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu maka yang lebih tepat adalah apa yang dikatakan oleh para ulama, para imam ahlus sunnah. Bahwa yang dimaksud adalah ahlul bid'ai wal muhdasat. Kenapa dikatakan ahlul bid'ah wal muhdasat? Karena jelas sekali dikatakan ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan. Kalimat ahdatsu mana memang ada-adakan muhdatsat. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Maka yang dimaksud adalah mereka ahlul bid'ah. Walaupun mereka dalam keadaan sholat terlihat bekas-bekas wudhunya. Tetapi karena mereka dalam keadaan mengadakan adakan kebid'ahan, terhalang untuk masuk ke telaga haul. Lafaz yang kedua diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Warahu imam Ahmad an Anas ibn Malik radhiyallahu taala Berarti masih dari beliau juga radhiyallahu taala anhu. أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسما إما قال لهم إما قالوا له لما ضحكت فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها ثم قال هل تدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعد رواه المسلم Dalam hadis yang ketiga disebutkan yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas Ibnu Malik bahwa Rasulullah SAW aghfa irfatan aghfa yakni tertegun atau sejenak dalam keadaan beliau seperti tertidur sesaat begitu dengan kepala yang tertunduk farafa'a ra'sahu mubtasiman sesaat sebentar saja kemudian bangun dalam keadaan tersenyum. Imma qalu qala lahu wa imma qalu lahu. Bisa jadi Rasulullah mengatakan kepada mereka langsung dan bisa jadi pula mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, lima dhahikta. Kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Ini dari rawi. Ini rawi meriwayatkan dengan ragu apakah Rasulullah langsung menyampaikan pada mereka atau mereka yang bertanya kepada Rasulullah SAW lima wahikta. Dan keraguan rawi seperti ini, syak bin rawi seperti ini tidak mengganggu kesahihan riwayat. Tidak mengganggu kesahihan riwayat. Apakah dari pertanyaan para sahabat atau Rasulullah langsung sama saja. Yang jelas Rasulullah SAW call berkata. Setelah ditanya atau langsung berkata, Innahu unzilat alayya anifan suratun. Sesungguhnya diturunkan kepadaku satu surat tadi, anifan. Waqara'a, kemudian dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hatta khatimaha. Sampai akhir ayat, eh, akhir surat tersebut. Kemudian berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hal tadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu al-kautsar? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat ketika ditanya tentang sesuatu yang mereka tidak tahu, mereka akan mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan kadang walaupun mereka tahu mereka katakan Allahu wa Rasulullah alam karena khawatir Rasulullah SAW akan memberitakan dengan yang lebih tepat. Qala Rasulullah menjawab, "Huwa nahrun a'tanihi Rabbi 'azza wa jalla fil jannah." Dia adalah sungai yang Allah berikan kepadaku nanti dalam jannah. Alaihi khairun kathir yang padanya ada kebaikan yang banyak taridu alaihi ummati yaumil qiyamah yang nanti akan masuk ke dalamnya dari umatku pada hari kiamat. Aniyatuhu azadul kawakib. Bejana-bejananya, gayung-gayungnya sejumlah bintang-bintang di langit. Yaqtalijul abdu minhum fa'aqul ya rabbi innahu min ummati. Tiba-tiba ada seorang hamba yang terhalang Fa'akulu ya Rabbi. Maka aku katakan, wahai Rabbku. Innahu min ummati. Sesungguhnya dia termasuk umatku. Nah, ini yang saya katakan tadi. adalah fat lain dengan kalimat umatku. Eh. Dan tentunya kalau dikatakan dari mana Rasulullah SAW tahu kalau itu umatnya, padahal bukan sahabatnya. Ini bukan sahabat yang bertemu muka. Para ulama menjawab bahwa karena Rasulullah melihat ciri-cirinya Quran muhajjal. Fayuqaluli, kemudian dikatakan kepadaku. Inna kala tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dari muhdatsatil umur, dari perkara-perkara bid'ah setelahmu. Demikian rawahu Muslimun. Walafduhu dan lafaz lain lagi disebutkan huwa nahrun wa'adanihi rabbi. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz dia adalah sungai yang Allah janjikan untukku. Innaka alaihi khairun kathir yang padanya ada kebaikan yang sangat banyak huwa haudun taridu alaihi ummati yaumil qiyamah yaitu telaga haud yang masuk kepadanya umatku nanti pada hari kiamat wal baqi mislahu kelengkapan hadisnya sama ini kelengkapan hadisnya sama dengan yang di atas setelah kalimat taridu alaihi ummati yaumil qiyamah Eh, aniyatuhu adadul kawakib yaqtalijul abdu minhum fa aqulu ya rabbi innahu min ummati fa yuqalu li innaka la tadri ma ahdathu ba'dak itunya sama hanya perbedaan di awalnya nahrun wa adanihi rabbi sungai yang dijanjikan oleh Allah kepadaku padanya ada khairun kathir kemudian yang paling penting dari lafaz ini adalah kalimat huwa haudun huwa haudun. Dan ini mendukung pendapat para ulama yang menyatakan bahwa Al-Kautsar itu sungai dan itu juga yang dimaksud dengan haud. Walaupun yang lain dikatakan bahwa itu adalah sungai yang alirannya ke telaga haud. Sehingga kadang dianggap sama, satu, kadang dianggap dua perkara. Ini naharun dan ini haudun. Tetapi karena haud itu dari nahar yang disebutkan dengan Al-Kautsar, maka ikhwan azakumullah kadang-kadang disebut dengan satu kesatuan yaitu dengan kalimat nahrun wa huwa haul. Baik. Wa ma'na dhalika annahu yashkhab fihi mizaban min al kautsar ila al-haud. Yang dimaksud al-ma'na adalah bahwa mengalir ke dalamnya dari mizabani dari dua aliran air min dzalikal kautsar al haud. Dari al-kautsar tersebut ke telaga haud. Wal haudu fil arasat qabla sirat. Dan telaga haud ini fil arasat qabla sirat. Arasat adalah di lapangan yang tidak ada apapun Ya, ini seperti yang disebutkan dengan mahsyar. Nah. Khana bin a'azakumullah. Liannahu yukhtalaj anhu wa yumna minhu aqwamun. Kenapa dikatakan fi arasat? Padahal dalam beberapa lafat-lafat tadi disebutkan di dalam jannah. Tentunya arasat itu qablal jannah, sebelum surga. Bagaimana di situ dikatakan surga, di sini dikatakan arasat. Yang disebutkan dengan jannah disebutkan dengan al-kautsar, sungainya. Tetapi telaganya itu fi arasat. Fi arasat. Qabla al-jannah. Dari mana dikatakan bahwa itu fi arasat qabla al-jannah sebelum masuk dalam jannah? Karena masih ada yang yumna minhu wa yuhtalaj. Karena masih ada orang-orang yang dihalangi dari telaga haus. Ya kan? Apakah ada dalam jannah orang-orang yang dihalangi? Tidak ada. Di jannah, apa dalam Al-Quran disebutkan? Kullu ma yashtahi anfusuhum. Mereka merasakan kenikmatan semua yang mereka suka. Bebas. Tidak ada yang dihalangi. Apalagi dalam Al-Quran? Kullu ma yashtahi anfusuhum. Sekian ayat dalam Al-Quran yang memberitakan bahwa jannah itu sudah tidak ada lagi yang dilarang, dibebaskan semuanya. Di sini ada yang dihalangi. Bahkan ada yang disebutkan dengan kalimat Inna terima tadri ma ada Engkau tidak tahu apa yang diadakan oleh mereka setelahmu. Artinya orang-orang yang berbuat dosa. Berarti tidak mungkin itu dalam jannah. Sehingga sungainya dalam jannah yang disebutkan dalam lafat-lafat lain bahwa Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah. Hafitahu min dahabin wa majraha 'ala ad-dur wa ma'uha ahla min al-'asal dan lebih wangi daripada misik. Oh kama sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa yang namanya Al-Kautsar adalah sungai dalam jannah yang tepi-tepinya dengan emas-emas Masya Allah, indah. Dan alirannya di atas batu-batu permata. Ini kerikilnya itu batu permata. Dan airnya lebih manis dari madu dan lebih harum dari misik. Ini yang dikatakan dengan An-Nahr, dengan al kawthar Qala dikatakan selanjutnya Bahkan dalam riwayat disebutkan innahu yukhtalaj anhu wa yumna' minhu aqwamun qad irtaddu ala aqabihim bahwasanya akan terhalang dari telaga tersebut dan dilarang untuk memasukinya beberapa kaum yang irtaddu ala aqabihim yang mereka murtad keluar dari agama-agama mereka. Baik. Bagaimana kira-kira? Apakah mungkin ada orang murtadin di dalam surga? Tidak mungkin. Ini dalil yang sangat kuat yang menyebab atau yang menyatakan bahwasanya al-haud bukan di jannah tetapi fi arafat. Hamparan atau tanah lapang sebelum ya, sirat. Sebelum jembatan menuju jannah. Itu disebut dengan arafat. Wallahu ta'ala a'lam bikaifiyatiha. Kita nggak tahu seperti apa bentuk arasat. Tapi yang jelas arasat adalah dataran yang rata. Nggak ada gunung, nggak ada lembah. Wa mithluha ulai la yujawizuna sirat. <clears throat> Kaum-kaum yang seperti itu yang irtaddu ala aqabihim yang ahdatsu ba'dan nabi, yang mengada-adakan berbagai macam kesesatan setelah nabi, tentunya tidak mungkin mereka bisa melewati sirat. La yujawizun as-sirat, mereka nggak akan mungkin melewati jembatan menuju jannah. Rawahul Bukhari, rawal Bukhari wa Muslimun an Jundub ibni Abdullah. Diriwayatkan pula dari Imam oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka dari Jundub Ibni Abdullah Al-Bajali qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul Ana faratukum ala al-hawd Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan aku faratukum ala al-hawd Kalimat farat fa ra dan ta maknanya alladhi sabaqa ila al-ma Ana faratukum al haud, aku mendahului kalian masuk ke dalam telaga haud. al Bukhari an Sahal ibni Sa'ad al-Ansari dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal ibni Sa'ad al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ana faratukum al haudi Man marra alaiya syarib. Aku mendahului kalian ke dalam telaga hau. Dan siapa yang melewati aku, maka dia akan minum dari telaga tersebut. Wa man syariba lam yadhma abadan. Dan siapa yang meminum dari telaga tersebut, tidak akan haus selama-lamanya. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum dan akan masuk ini mengarah masuk mengarah kepadaku kaum-kaum yang a'rifuhum wa ya'rifunani kaum yang aku kenal mereka dan mereka mengenali aku summa yuhalu baini wa bainahum dan kemudian terhalang atau dihalangi antara aku dengan mereka akan dihalangi mereka dariku قال أبو حازم فسمعني النعمان ابن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل berkata Abu Hazim kemudian diperdengarkan kepada oleh Nu'man ibni Abi Ayyash kemudian beliau berkata demikian aku dengar dari Sahal ini Sahal ibni Sa'ad al-Ansari hakadha samita min Sahal faqultu na'am Apakah demikian kau dengar dari Sahal? Aku katakan ya. Faqala ashhadu ala Abi Sa'id al-Khudri sami'tuhu wa huwa yazidu fiha. Setelah dikatakan, apakah engkau mendengar dari Sahal seperti itu? Iya, aku mendengarkan seperti itu. Maka dikatakan oleh Abu Hazim, oleh Nu'man ibn Abi Ayyash, sungguh aku mempersaksikan atas Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa beliau aku dengar menambah ini ada tambahan kalimat padanya fa aqulu innahum min ummati ini tambahan nabi berkata mereka adalah umatku faqala inna innaka la tadri ma ahdathu ba'dak kemudian dikatakan kepada nabi sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu fa aqulu maka aku katakan kata nabi suhqan suhqa. Liman ghayyara ba'di. Dikatakan oleh Nabi suhqan suhqa liman ghayyara ba'di. Sungguh celaka, celaka. Orang yang merubah-rubah agama setelahku. Lihat ikhwan ibn Azzaullah, ancaman yang keras. Suhkan, suhkan itu maknanya jauhkan mereka, jauhkan mereka. Binasa mereka, binasa mereka. Ay bu'dan bu'da ini jauhlah, jauhlah mereka. Liman ghayyara ba'di. Bagi mereka-mereka yang merubah agama setelahku. Ini ancaman bagi mereka yang merubah agama, menambah-nambah dengan kebinahan-kebinahan, menambah-nambah dengan muhdasatil umur, menambah dengan berbagai macam ajaran-ajaran baru, perayaan-perayaan baru, zikir-zikir yang dibikin sendiri, ditambah-tambah dengan kalimat-kalimat yang kufur, kalimat-kalimat yang salah, kalimat yang menyimpang, kalimat yang sesat. Ini ancaman bagi Syiah Rafidah, ancaman bagi Khawarij, ancaman bagi Sufi Khabith, ancaman bagi mereka-mereka yang menyimpang sesat dari sunnah. Suhkan, suhkan. Liman ghayyara ba'di, sungguh jauhlah, jauhlah. Mereka yang merubah agama setelahku. Qanibdina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Demikian apa yang dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi tentang masalah telaga haud mensyarah ucapan musannif Abu Ja'far Tahawi wal haudu alladhi akram akramahu Allah bihi ta'ala ghayatan li ummatihi haqqun bahwa telaga haud yang Allah muliakan nabinya dengannya dan juga sebagai pemuliaan bagi umatnya adalah hak benar-benar ada dan benar-benar diriwayatkan secara sahih demikian.